الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد أكرم الأكرمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hadirat, talibat, ustazat, bil khusus Ustazah Al-Mukarramah Al-Walidah Ustazah Khadijah bintu Habib Muhammad Al-Hinduan Mudah-mudahan beliau dan kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala diluaskan rezekinya lahiran obatinan, dijaga dari segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ridhanya dan cintanya amin ya rabbal alamin Alhamdulillah bersyukur ke <coughs> kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya sehingga kita sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan berkumpul bersama-sama dalam tempat yang mulia ini dalam keadaan yang baik dan dalam acara dan perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Lailatul Nisih min Sya'ban. Yang mana Lailatul Nisih min Sya'ban ini mempunyai kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi para malaikat-malaikatnya. Karena pertama bulan Syaban kita ketahui kemuliaannya keutamaannya, keistimewaannya. Apalagi sebelum dan setelahnya pun juga termasuk bulan yang mulia. Sebelum bulan Sa'ban, bulan Rajab yang sudah lewat adalah bulan yang mulia. Dan bulan yang setelahnya, bulan Ramadan pun juga bulan <coughs> yang mulia. Dan Sa'ban pun juga bulan yang mulia. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya Sya'ban ini syahri. Sya'ban adalah bulanku. Sebagaimana disabdakan dalam hadisnya Rajab syahrullah wa syahri wa Ramadan syahr umati. Rajab syahrullah. Karena Rajab betul-betul kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Rajab kita dihumpuntut untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita diberikan dihidayat taufik untuk mengamalkan amalan soleh di dalam bulan Syaban. Dan jika mengamalkan amalan yang soleh di bulan Syaban pun juga akan ditakdirkan diberi hidayah diberi kekuatan untuk mengamalkan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Dan itu tanda akan puncak kebahagiaan yaitu al-itik minan niron bebas dari neraka yang diberikan kepada ribuan bahkan jutaan hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jadi intinya kembali kepada bulan Rajab dan dikatakan Sya'ban adalah syahri. Kenapa kok Sya'ban dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahri bulanku? Ya, ada yang mengatakan <clears throat> karena Rasulullah SAW betul-betul mengagungkan dan memuliakan bulan Syaban lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Dalam arti dalam hal beribadahnya, dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa dalam satu bulan yang begitu banyak selain bulan Saban. Jadi Rasulullah SAW banyak sekali mengamalkan amalan bulan eh, amalan puasa di bulan Saban lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan sodako, dengan zikir, dengan istighfar. Sehingga dikatakan oleh Rasul Sa'ban adalah syahri. Ada yang mengatakan bahwasanya Sa'ban syahri karena kita dituntut untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Sa'ban. Karena dikatakan bahwasanya innallaha ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu <coughs> alaihi wasallimu sallimu Bagaimana keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata Allah Subhanahu wa taala di sini. Innallaha tidak langsung Allah mengatakan sallu ala nabi wa sallimu taslima tidak tapi dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi jadi sebelum kita bersalawat mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala sudah bersalawat kepada Rasulullah andai kata kita tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak mengurangi sedikit pun daripada keutamaan Rasulullah SAW. Karena yang bersalawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Bahkan para malaikat-malaikatnya pun juga bersalawat kepada Rasul Rasulullah SAW. Ayat ini innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu diturunkan di bulan Syaban. Ya, ayat ini diturunkan di bulan Syaban. Oleh karena itu, bulan Syaban lebih ber, memperbanyak salawat itu lebih daripada amalan-amalan yang lain. Kalau rojab kita istighfar kan? Kalau misalnya Ramadan nanti kita memperbanyak Al-Qur'an. Al ya, bukan berarti meninggalkan yang lainnya tidak. Bulan rojab kita istighfar, tapi amalan yang lain juga tetap kita laksanakan. Bulan Saban kita memperbanyak sholat kepada Rasulullah SAW. Berarti bukan dengan itu berarti kita tidak istighfar, tidak baca Quran, tidak kita katakan memperbanyak. Artinya dilebihkan. Kalau biasanya bulan yang lain kita sholat kepada Rasulullah sekian-sekian, bulan Sa'ban datang kita lebihkan. Kalau bulan yang lain kita istighfar sekian-sekian, ketika datang bulan Rajab kita lebihkan. Biasanya baca Quran sekian-sekian, di bulan Ramadan kita tam, tambah. Itu artinya bukan berarti kita meninggalkan amalan yang yang lainnya, tapi kita memperbanyak memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi sholawat di zaman sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan sholawat dikatakan oleh sebagian salaf, yakum maqam as-syeh al-murabbi fi hadha zaman, alladhi yufqad au yagil as-syeh al-murabbi. Bagi yang tidak mempunyai guru yang murabbi, guru yang bisa menyampaikan seorang murid kepada Allah Subhanahu wa taala atau susah mendapatkannya maka hendaknya dia memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga sholawat itu akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak seseorang yang sampai kepada Allah dengan berkat sholawat? Berapa banyak orang yang mendapatkan ilmu laduni dengan berkat sholawat? Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, kalau dicanya siapa guru kalian, maka mereka menjawab, guru anak adalah Nabi Muhammad SAW. Dari mana gurunya Nabi Muhammad? Karena dari sholawat. Membaca salawat mendapatkan ilmu laduni. Membaca salawat oleh karena itu salawat untuk talibul ilim pun juga dianjurkan. Jangan ditinggalkan. Kita tahu talibul ilim ini dituntut untuk memperbanyak belajar. Memperbanyak hafalan. Memperbanyak menelaah pelajaran. Tapi tidak berarti kita meninggalkan salawat. Salawat ini membantu apa yang ingin kita capai, membantu apa yang ingin kita dapatkan, yaitu membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu ilmu. Salawat tersebut juga membantu. Ya, oleh karena itu salawat tiap hari jangan lupa, khususnya di waktu hari Jum Jumat. La yahfa alaina tidak samar semuanya kita mengetahui ya bagaimana keutamaan salawat kepada Rasulullah SAW cukup hadis yang masyhur man sholla alayya salatan man sholla alayya salatan atau marratan sallallahu alaihi biha ash asron. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada kita sepuluh rah rahmat. Jadi andai kata satu rahmat aja sudah cukup itu. Apalagi sepuluh rahmat. Satu rahmat aja sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan. Satu rahmat Allah sudah mempunyai kebanyakan, mencakup kebanyak, eh, banyak kebaikan, banyak keutamaan. Apalagi dikatakan asra. Dan dikatakan bahasanya amalul ibad bainal qabul waradihah ila sholat ala nabi Muhammadi. Setiap amalan seseorang antara diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hanya bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya itu yang diterima tanpa ada keraguan. Jadi kalau kita bersolat tanpa ada keraguan akan diterima oleh Allah. Kalau sholat kita, Quran kita, puasa kita, sodakoh kita, dan yang lain-lain belum tentu diterima. Dan kita tidak mengetahui sehingga Hayu Umar Al-Muhdar sampai-sampai mengatakan, Ana kalau anak tahu, kalau aku tahu bahasanya satu tasbih aja, satu zikir aja, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan senang dan akan bersyukur mengadakan jamuan untuk orang-orang tarim, bahkan bukan orangnya aja, binatangnya pun aku akan jamu. Selama tiga hari. Dalam riwayat selama delapan hari. Sebagai bentuk syukurku karena diterima satu tasbih karena diterima satu zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia satu zikirnya kepada Allah satu nafas tujuh ribu kali. Satu nafasnya. Ya, kita bisa bayangkan satu jam berapa kali itu berzikir kepada Allah. Kalau satu nafasnya tujuh ribu kali. Kalau satu nafas baca ya latif seribu kali. Baca Allahu Akbar seribu kali. Baca ya Allah seribu kali. Dalam satu nafas. Ya, itu karomah sudah. Kita akan nyoba. Ya Allah, ya Allah, ya satu nafas mungkin hanya lima atau tujuh selesai sudah putus nafas kita kan. Nah, ini termasuk kaidah ya. Kalau kalian mendapatkan bisikan-bisikan dari setan, mendapatkan was-was dalam keadaan tertentu, kalian baca ya Allah ya Allah ya Allah sampai putus nafas kalian. Ya, putus nafas. Ya Allah ya Allah. Sambil lihat ke atas. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sampai putus baru kalian berhenti. Ya memang bukan berhenti sampai putus sendiri, berhenti sendiri sendiri. Ini mujarab untuk menghilangkan was-was. Ini juga mujarab untuk menghilangkan lintasan-lintasan yang tidak baik. Kadang-kadang kan ada lintasan-lintasan muncul di hati kita lintasan yang tidak baik atau lintasan maksiat atau lintasan tentang menggambarkan bentuknya Allah begini begini begini kan. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang jelek, sesuatu yang eh, batil. Tapi bagaimana kita menghadapinya padahal itu datang sendiri dengan cara seperti itu. Dengan cara kita mengucapkan atau membaca ya Allah sampai <laughs> terputus <clears throat> nafas kita dan sambil kita melihat ke ke atas. Ya Allah, ya Allah, ya sampai putus. Ya, ala kulihal guna tadi, amal semua hamba tidak pasti diterima oleh Allah kecuali bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga bersalawat kepada Rasulullah sampai dikatakan oleh ulama, tidak husuk pun tidak hudur pun, tidak ada pun diterima. Jadi kita bersolat kepada Rasulullah sambil tidur-tiduran, diterima. Kita bersolat kepada Rasulullah sambil main, diterima. Sambil masa diterima. Sambil nyetir mobil, diterima. Padahal tidak dalam keadaan itu biasanya kita tidak hu husuk, tapi diterima. Sampai ada yang mengatakan lagi bahkan walaupun riak sekalipun. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, sholli biar dipuji, uh, suka sholawat itu. Tetap diterima oleh Allah. Ya, ini kemuliaan. Tidak ada seperti sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi makanya tidak heran kalau Sayyidina Umar bin Abdurrahman al-Atas, sahibur ratib al-Atas, dia mengatakan, ya, aksir la anfala anfa fi hadza zaman minasayin. As-sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhtar yal istighfar li rabbil hafar dan tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat di zaman ini kata Habib Umar bin Atas, Sahib Ratibul Atas daripada dua hal memperbanyak istighfar dan yang kedua memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana juga dapat ijazah dari Habib Zain bin Semit yang menyambung <laughs> kepada guru-gurunya, guru-gurunya dan terus ke atas bahwasanya jika seseorang ingin nantinya ketika meninggal dunia ketika dicabut nyawanya ingin ya dihadiri oleh Rasulullah SAW, ingin diberikan syafaat ketika itu oleh Rasulullah SAW, bahkan mungkin juga Rasulullah SAW sendiri yang mencabut nyawanya, maka membaca tiga siho daripada salawat-salawat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama dikatakan assalatu wassalamu alaika. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya, itu 116 kali. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah adrikni. Ditambah adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah adrikni. 116 kali. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa itu 116 kali. Juga yang ketiga dan yang terakhir ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam juga 116 kali. Ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 116 kali. Nah, kalau diamalkan dibaca setiap hari ya mau bacanya satu kali gus boleh mau dipisah-pisah waktunya pun juga boleh. Ya, yang penting setiap hari itu. Maka insya Allah ketika meninggal dunia Rasulullah berada di samping kita. Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Bahkan insya Allah bisa jadi Rasulullah sendiri yang mencabut nyawa kita. Tentunya kalau Rasulullah sendiri yang mencabut nyawa kita akan lemah lembut. Karena Rasulullah SAW lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Lebih sayang ya daripada orang yang menyayangi kita. Sayangnya Rasulullah luar biasa kepada kita semuanya. Nah, ini untuk mendapatkan hal itu minimal 116. Jangan lebih, jangan kurang. Ya, kalau lebih, kalau kurang nanti tidak manfaat akhirnya. Sama seperti gigi kunci. Gigi kunci, kalau giginya kurang atau lebih, sehingga tidak pas kan? Bisa apa digunakan? Tidak bermanfaat. Jadi tidak bisa dibuka atau tidak bisa dikunci. Kalau kurang atau Nah, juga demikian, kalau zikir tertentu yang sudah disebutkan adatnya, sudah disebutkan ya, seperti habis sholat kita membaca subhanallah ya 33 kali, alhamdulillah 30, Allah akbar 30, itu jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Ah, biar lebih, biar banyak pahalanya, jangan. Nanti akan hilang khasiatnya, akan hilang keutamaannya. Ya, kecuali kalau memang kita diminta untuk memperbanyak, memperbanyak la ilaha illallah, membanyak zikir ini, zikir ini. Ya terserah. Mau kita tambah pun boleh. Atau kadang-kadang ada zikir tertentu yang di situ diberikan batas minimal tapi tidak diberikan batas maksimal. Paling sedikit sekian, maka kita lebihkan pun kita tidak masalah. Tapi kalau ditentukan angkanya itu ada rahasia ada sir dalam angka tersebut ada tujuan tertentu. Seperti ini 116 kali Ya, itu mereka punya tujuan tertentu dalam ada maksud tertentu dengan angka tersebut. Jadi jangan dilebihkan juga jangan dikura, dikurangi. <coughs> Alhamdulillah ya kita semuanya di bulan Saban. seperti yang kita katakan tadi Syahrul salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diminta untuk berperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga dikatakan bahasanya dalam bulan Sa'ban ada yang malam ini kita dapatkan Lailatul Nisih min Sa'ban. Kenapa kita memuliakan Lailatul Nisih min Sa'ban? Ya, kita memuliakan malam tertentu atau hari tertentu atau bulan tertentu. Itu pasti ada sesuatu di situ. Pasti ada kemuliaan di situ, pasti ada keutamaan di situ. Ya. Tidak mungkin kita memuliakan sesuatu tidak ada apa-apa. Sama seperti orang, sama seperti manusia. Kita memuliakan orang karena ada sesuatu tertentu kan? Kita memuliakan orang karena ilmunya. Kita memuliakan orang lain karena kesolehannya. Kita memuliakan orang lain karena tuanya. Karena kita memuliakan orang lain karena ini dan begini. Bukan karena orangnya. Kalau orangnya semuanya manusia sah. Sama. Mereka semuanya manusia. Mereka semuanya keturunan Nabi Adam. Tidak ada bedanya. Ya, kalau kita membedakan orang, oh ini lebih kita muliakan, oh ini kita lebih menghormati, pasti ada sesuatu. Nah, juga demikian hari-hari Allah semuanya sama, semuanya ciptaan Allah. Kalau kita memuliakan hari-hari tertentu, malam-malam tertentu atau bulan-bulan tertentu karena ada sesuatu, karena ada keutamaan. Nah, dalam Lailatul Nisfu <clears throat> terdapat banyak kebaikan, terdapat banyak keutamaan, ya terdapat banyak keistimewaan, sehingga kita memuliakannya, sehingga kita menghormatinya, sehingga kita eh, membuat acara kumpul bareng baca doa, beribadah bareng-bareng munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang ada dalam Lailatul Nisfi Sa'ban? Ya, tadi kan kita baca Yasin tiga kali. Baca apa enggak? Nah, kita baca Yasin. Ya, Yasin itu sendiri ya sebenarnya mujarab untuk hajat yang kita inginkan. Kenapa kok dipilih kita membaca surat Yasin? Nah, Yasin lima kuriatlah. Surah Yasin lima kuriatlah. Seseorang yang membaca Yasin, maka apa yang diinginkan dengan bacaan Yasin tersebut akan tercapai. Jadi kalau dia punya hajat, dia baca Yasin. Dia punya sesuatu ingin dikabulkan sesuatu tersebut, baca Yasin. Atau dia takut dari sesuatu ingin dia dihindarkan dari sesuatu baca Yasin. Itu amal <coughs> kasir minas solihin. Sehingga mereka banyak sekali membaca Yasin. Ya, lebih ampuh lagi khasiatnya kalau dibaca sampai 41 kali. Ya, sedikit 41 kali. Tiga kali kan tidak terasa tadi. 41 kali. Ya, kalau kalian cuma butuh uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, satu kali cukup. Kalau butuh uang 1 M, nah, baca 41 sekali. Kalau mau punya ilmu, bisa baca kitab Jurmia, baca kitab Mabadi Fikhiyah, habis suja, nah cukup 41, terlalu banyak. Nanti kealiman nanti. Nah, kalau kepingin lebih, ya kepingin lebih banyak ilmunya, ya baca 41. Semua hajat. Sama seperti zam-zam. Nah, sama seperti, ya jadi ini termasuk seperti zam-zam. Ada, ada yasin, ada uh, fatihah, ada zam-zam. Ada yang menambah lagi nyasur mukmin. Ada yang menambah lagi bekas minuman orang mukmin. Kadang-kadang kita merasa jijik kan, tapi sebenarnya itu sifat, Itu obat. Ya sisa daripada minuman orang mukmin yang lain itu menjadi obat. Ya, Rasulullah SAW bagaimana tidak jijik meminum bekas-bekas sahabat. Bahkan ketika itu pernah Rasulullah SAW diberikan oleh seseorang susu murni, susu sapi murni. Ya, ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu an termasuk ashabu sufa. Yang mana ashabu sufa ini mereka orang-orang miskin, orang-orang fukara yang tinggal di masjidnya Rasulullah SAW. Yang di masjid Rasulullah itu ada sufa. Jadi ada dataran yang lebih, dataran tertentu yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini kan sama mungkinnya. Nah, nanti di situ <coughs> di belakang kuburan Rasulullah sekarang ini kalau kalian ziarah insya Allah ya di belakang kuburan Rasulullah di timurnya kuburan Rasulullah SAW itu adalah yang dinamakan sufa. Ya, mereka dinamakan ashabu sufa karena mereka tinggal di tempat itu. Kenapa kok tinggal di situ? Tidak punya rumah. Karena mereka kalau mereka punya rumah tidur di rumah. Nah, mereka tinggal di situ karena mereka tidak punya rumah. Jadi tinggal tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid. Kadang-kadang jumlahnya 40, kadang-kadang 50, kadang-kadang 80, kadang-kadang lebih. Ketuanya adalah Abu Hurairah. Ini ketuanya mereka. Ra'isuhum Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini <coughs> melihat Rasulullah SAW diberikan oleh seseorang susu, dia hadiahi oleh seseorang susu sapi. Maka dalam hatinya Abu Hurairah, mudah-mudahan susu itu diberikan sama anak. Padahal Ya, Abu Hurairah sangat lapar ketika itu mungkin ya. Kita kan kemarin kita katakan bahwasanya tidak bagus kalau kita mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Ya, apalagi meminta. Mengharap pun tidak bagus apalagi memin meminta. Jangan mengharap apalagi meminta kecuali kalau daru ya mungkin ini Abu Hurairah darurah. Jadi dia sudah lapar menahan sakit perut karena kelaparan tidak kuat dia mengharap Mudah-mudahan susu itu diberikan sama anak. Susu tidak banyak, satu cangkir besar, satu cangkir aja. Ketika susu itu dihadiahkan kepada Rasulullah, dalam hatinya Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan diberikan anak. Tahu-tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah, Wah, dipanggil betulan. Ya Abu Hurairah, panggil teman-temannya inti itu. Anak kira katanya Abu Hurairah mau diberikan susu itu kepada anak. Ternyata Rasulullah menyuruh memanggil teman-teman anak. Padahal teman-teman anak ini bisa jumlahnya sampai 80. Bagaimana anak mendapat bagian? Susu cuma satu gelas. Diberikan. Ah ya Abu Hurairah nurut aja. Panggil mereka semuanya. Datang semuanya. Oh mereka orang-orang miskin. Kalau lihat susu segar gitu kan pastilah. Pak rakus semuanya. Akhirnya katanya Rasul Sam, ya Abu Hurairah gasim lahum. Bagikan kepada mereka semuanya. Tidak dikatakan ya Abu Hurairah, israf. Nanti sisanya yang dikasihkan teman-teman ini inti mengharapnya Abu Hurairah seperti itu. Nah, kalau ana dikatakan bagi-bagi ke teman-teman ente, kapan apa ana dapat bagian cuma satu gelas? Nah, tapi karena dia taat perintah Rasulullah SAW dilakukan, dibagi-bagikan ke teman. Selesai semuanya, sekitar 80 orang sedikit pun tidak berkurang susu tersebut. Sampai Abu Hurairah heran. Akhirnya Rasulullah mengatakan, israf ya Abu Hurairah. Minum. Minumnya sedikit-sedikit. Karena kan malu dilihat orang-orang di depan, di depannya Rasulullah. Biasanya kan kalau minum di depan orang-orang, minumnya sedikit. Andai kata tidak ada orang sendirian di kamar, wak, satu kelubukan habis itu. Tapi kalau jadi khotib, jadi ustadz, minumnya sedikit. Ya, biasanya. Tapi kadang-kadang ada yang luar. Abu Hiram minum sedikit-sedikit. Ketika Abu Hiram minum satu kali tegukan, Ya Abu Hurairah, ishop, eh, jangan malu-malu ente, jangan ya hanu minum. Tahu, Rasulullah SAW tahu Abu Hurairah dalam keadaan lah minum lagi. Ya Abu Hurairah, ishop, eh, minum lagi. ishop, eh, ishop sampai ketanya Abu Hurairah, anak sampai mau keluar susu itu dari tenggorokan, dari kenyangnya, dari banyaknya yang dia minum, tanpa habis. Susu itu tetap tidak habis. Ini termasuk mukjizatnya Rasul. Nah, ini juga termasuk menandakan bahwasanya kenyang suatu waktu diperbolehkan suatu waktu. Ya, kebuktinya Rasulullah nyuruh minum, nyuruh sampai tenggorokannya penuh. Jadi bukan hanya perutnya, tapi teng <coughs> Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya suatu waktu kita merasakan kenyang boleh. Ya, akhirnya ketika selesai Abu Hurairah minum, barulah Rasulullah mengambil dan meminum air bekas yang diminum bukan hanya Abu Hurairah tapi orang-orang miskin-miskin semuanya itu daripada kalangan sahabat bekas mereka diminum oleh Rasul Rasulullah SAW. Bagaimana dia beliau Rasulullah SAW minum bekas-bekas mereka. Nah ini yang dikatakan <laughs> sul mu'min sifat. Ini termasuk. Kemudian juga Fatihah. Kemudian juga Yasin. Kemudian juga Ma'u zam-zam Lasak. Kita semuanya tahu. Nah, Yasin. Termasuk Yasin ini salah satu sebab daripada futuh Habib Abdullah Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad mendapatkan futuh, keterbukaan hati, mendapatkan ilmu laduni dari Allah SWT sebabnya adalah membaca Yasin setiap habis sholat lima waktu. Jadi satu hari berarti lima kali membaca Yasin. Setiap habis sholat fardu, baca Yasin, baca Yasin. Itu keamal Habib Abdul Haddad. Dan dengan sebab itu, Allah SWT memberikannya futuh. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu memberikan futuh karena sebab-sebab tertentu. Oleh karena itu jangan diremehkan amalan-amalan tertentu ya karena orang bisa menjadi menjadi mendapatkan sebab atau mendapatkan futuh dari Allah SWT bisa jadi karena khidmah, bisa jadi karena membaca Quran, bisa jadi karena bersolawat, karena membaca zikir, atau mungkin bisa jadi karena sering bersodakah, dan yang lain-lain. Ya sebabnya orang mendapatkan futuh banyak. Ada yang dengan sholat, ada yang dengan puasa, ada yang dengan giamul lel dan seterusnya. Hayatul hadat sebabnya adalah membaca surat yasin setiap habis sholat lima waktu. Nah, ini <coughs> surah Yasin mustajab untuk hajat-hajat yang kita inginkan. Kita baca Fatihah, kita baca Yasin, kalau bisa sampai 41 kali, itu mujarab liqada ilha hajat. Oleh karena itu, mereka memilih surat Yasin untuk dibaca ketika malam Lailatul nisf min Sa'ban. Ya, kita baca Yasin tadi. Dan kita katakan, ini Lailatul nisf min Sa'ban adalah Lailatul Gismah wa Takdir. Dikatakan malam takdirnya Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada malaikat-malaikatnya, kepada petugas-petugas yang bertugas, menyerahkan apa? Apa-apa yang akan terjadi dari sekarang malam ini malam Lailatul Nisim Saban sampai tahun depan. Malam Lailatul Nisim Saban yang tahun depan. Apa yang terjadi? Ditulis dan diserahkan. Jadi yang mau yang nanti ditakdirkan mendapat ilmu tertulis. Yang ditakdirkan dia akan mendapatkan musibah akan tertulis di situ. Yang ditakdirkan yang ditakdirkan mati pun juga akan tertulis. Jadi kalau ditakdirkan malam ini serahkan oh, mati, padahal sudah terhapus dia dari catatan orang-orang yang hidup sudah dihapus dari catatan orang yang hidup, dia akan dipindah kepada catatan orang-orang yang ma mati. Jadi dia di dunia masih naik kendaraan, masih makan minum, tapi sebenarnya namanya sudah dihapus. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang dihapus namanya. Masih panjang umur. Oleh karena itu kan kita minta tadi panjang umur, kita minta rizki yang luas, rizki yang hisi dan rizki juga yang ma maknawi. Kita meminta ampunan, dosa mudah-mudahan dosa yang kita lakukan pada sebelum-sebelumnya dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa dinamakan Lailatul Takdir? Karena itu Allah Subhanahu memberikan ketentuannya, takdirnya kepada para malaikat, para malaikat yang bertugas untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dinamakan Lailatul Takdir. Ada lagi <coughs> nama daripada Lailatul nisf Saban adalah Lailatul Ijabah. Dari namanya sudah kita ketahui, yaitu malam di situ Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang. Bagi yang mau meminta memohon doa kapan aja, ya kita dianjurkan untuk berdoa. Ya setiap, setiap waktu. Doa muhul ibadah. susah mengatakan doa muhul ibadah. Apa muhul ibadah? Ya, intisarilah. Anda anggap intisari. Muh artinya otak. Yang dimaksud adalah intisari daripada iba, ibadah. Dan dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan doa silahul mukmin sebagai senjatanya orang mu mukmin. Kapan aja <coughs> Rasulullah SAW akan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa kita kalau kita mau berdoa kalau kita meminta. Makanya dikatakan la doa hajatun li sakit. Tidak akan dikabulkan hajat seseorang bagi orang yang diam. Kalau ente diam, bagaimana ente mau dikasih? Bagaimana orang tahu kalau ente butuh? Bagaimana orang tahu kalau ente meminta? Harus ente ngoh, ngomong. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah malah dianjurkan kalau sama manusia lebih baik jangan memin meminta. Dikatakan dalam satu syair, Allahu yaghdabu in tarakta su'ala. Wa ibnu Adam hina yus'alu yaghdabu. Dikatakan di situ bahasanya Allahu yaghdabu. Allah akan marah. In tarakta su'ala. Kalau kamu tidak meminta. Kalau kamu tidak meminta sama Allah, Allah akan marah. Sebaliknya manusia. Wa ibnu Adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi kalau manusia kalau diminta malah mah marah-marah, minta lagi, minta lagi. Kemarin sudah datang, datang lagi. Kemarin sudah anak kasih. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diminta malah mah marah. Nah, oleh karena itu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala suka sekali dengan hambanya yang selalu berdoa. Bahkan kadang-kadang memang sengaja tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? agar tidak berhenti untuk memohon, agar tidak berhenti untuk berdoa kepada Allah SWT. Allah senang hambanya mendekatkan diri kepada Allah dengan doa tersebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga kalau dikabulkan doanya berhenti nantinya. Dengan itu Allah SWT tidak mengabulkan doanya. Jadi jangan suudon kalau tidak dikabulkan doa. Kadang-kadang ada yang mau minta ini, mau minta ini. Tidak dikabulkan sampai sekarang bertahun-tahun anak tidak dapat juga. Jangan suudon. Berarti bisa jadi itu Allah senang kamu berdoa kepada Allah. Jangan berhenti. Ya, suatu waktu pasti akan terkabul, kabulkan. Cuma belum waktunya seperti yang sudah kita katakan. Ya, doa bisa jadi dikabulkan secara langsung, bisa lagi diakhirkan. <coughs> bisa jadi diganti dengan yang lain. Karena yang dia minta bukan menjadi baiknya. Yang dia minta menjadi madaratnya nantinya. Dia tidak tahu, dia tidak sadar. Yang tahu adalah Allah Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dikabulkan doa seseorang karena apa? Karena di dia tahu Allah SWT tahu tidak bagus bagi anak tersebut, tidak menjadi baiknya. Tapi tidak begitu aja tidak dikabulkan, akan dihindarkan dengannya musibah. Jadi mestinya dia mungkin di jalan akan terjadi kecelakaan, dia dihindarkan. Mungkin dia rumahnya akan dicuri, kecurian, kerampokan, akan dihindarkan sesuatu tersebut. Berkat doa. Ada lagi yang kalau tidak dihindarkan dari musibah, dia akan diberikan dan diganti dengan pahala. Sehingga ketika di hari kiamat Rasulullah pernah bercerita, ada seseorang yang diberikan pahala yang banyak, maka orang tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa "Ya Rabb, pahala ini pahala apa? Kok Anda tidak merasa melakukan amalan yang banyak? Ini pahala-pahala doa-doa yang kamu panjatkan, yang kamu mohonkan kepada aku, tapi tidak aku kabulkan. Hanya orang tersebut mengatakan, coba andai kata semua doanya anak tidak dikabulkan lebih baik. Anak dapat pahala daripada dikabulkan doanya. Nah, oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa taala dan dikabulkan. Kalau misalnya Allah mengatakan kepada iblis, "Rabbi anzirni ila yaumi yub'asun." Qala fa innaka minal mundharin ila yaumil waqtil Lum, Iblis meminta, memohon, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan kamu azab aku sekarang, tapi akhirkan azabku sampai hari kiamat." Iblis sampai sekarang tidak diazab sama Allah kan? Padahal sudah membuat murka Allah. Kenapa? Karena iblis ketika itu memohon, meminta, "Ya Allah, jangan sekarang diazab. Akhirkan sampai hari kiamat." Allah menjawab, fa innaka minal mudarin. Iya, aku kabulkan permintaanmu. Tidak aku azab kamu sekarang, tapi nanti sampai di waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis dikabulkan doanya, apalagi seorang mukmin, seorang manusia yang beriman kepada Allah, seorang muslim pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk berdoa dan juga meminta doa kepada yang lainnya. Nah, ini jangan diremehkan. Belum tentu doa kita yang kita panjatkan terkabulkan ketika itu, tapi bisa terkabulkan ketika itu kalau kita minta doa kepada orang, kepada orang lain. Jangan gengsi, jangan malu untuk meminta doa, bisa menjadi doa orang lain bisa menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat dan mendapatkan apa yang kita inginkan berkat doa orang lain tersebut. Kebiasaan daripada salaf soleh, mereka membawa anak-anaknya mereka kepada orang-orang wali, kepada orang-orang alim, kepada orang-orang soleh untuk didoakan mereka semuanya. Sehingga dengan doa-doa mereka, mereka pun ketika besar menjadi orang-orang alim, menjadi orang-orang wali, menjadi orang-orang mulia. Berkat doa mereka. Ya, ya. <clears throat> oleh karena itu Rasulullah menganjurkan untuk meminta doa kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah meminta doa kepada sahabatnya. Pernah meminta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab suatu waktu meminta izin kepada Rasulullah SAW. Minta izin untuk umrah, berangkat ke Mekah. Ya, ya Rasulullah, izinkan. Kalau memang diizinkan, aku mau berangkat umroh ke Mekah. Hanya Rasulullah memberi izin. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berangkat atau melangkahkan kakinya untuk berangkat, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, La tansana ya ukhay min du'aik. Wahai saudaraku, jangan lupa ya doakan anak. Sayyidina Umar, ya, muridnya sendiri meminta dimintakan doa oleh Rasulullah SAW. Padahal siapa Sayyidina Umar, siapa Rasul? Rasulullah SAW. Tidak merasa gengsi Rasulullah untuk meminta doa kepada sahabatnya, kepada muridnya. Apalagi kepada yang lainnya. Kepada muridnya aja tidak gengsi. Jadi siapapun kita mengharap doa, bisa jadi doa kita akan tergabungkan dekat doa orang lain. Ya, oleh karena itu juga Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintah oleh Rasulullah SAW untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Sayyidina Umar diperintah, Sayyidina Ali diperintah untuk berangkat ke Irak meminta doa kepada Uwais Al-Kharani. Ya, kita mengharap doa muslim. Nah, suatu waktu pernah di zaman terdahulu ada seorang yang puasa. Ketika seperti kebiasaannya puasa di sore hari pergi ke pasar, ternyata di saat keramian yang ada di pasar di situ ada seseorang yang membagi-bagikan air. Orang itu membagikan air sambil berdoa. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah yang mau meminum air ini. Orang-orang ketika itu ada yang datang meminum, ada yang tidak datang, tidak peduli. Ini orang yang puasa ketika itu, puasa sunnah. Mendengar orang itu membacakan doa dirahmati oleh Allah bagi yang meminumnya, langsung dia datang dan meminum air tersebut. Padahal sudah sore hari ini ya. Kalau kita belum tentu kita bisa melakukan itu kan. Ayo nanti batalkan puasa nanti sudah jam 5 sore ini. Ana doakan nanti, Ya, walaupun nanti seribu kali doa, ana tidak mau batalkan buat apa ana mau dapat. Kalau kita harus tidak ada husnudzon. Oleh karena itu kalau kita meminta doa kepada orang lain harus husnudzon. Harus berprasangka bah, harus kita yakin. Kita yakin dia terkabulkan doanya. Kita yakin dia orang yang dekat dengan Allah. Dan kita bersungguh-sungguh meminta doanya. Jangan basa-basi ya. Kadang-kadang hanya basa-basi kan. Ya, doakan ya, doakan ya. Tapi tidak dari ha, hanya badan doakan, cuma di lidah aja doakan. Jangan. Kalau kita betul-betul mau meminta doa dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sungguh-sungguh, memintanya betul-betul, tolong anak doakan, betul anak tidak khorat. Anak betul-betul mengharap doa ente. Jangan lupa ya. Nah, ini baru yang insya Allah Allah kabulkan doanya. Kalau cuma basa-basi, ya bagaimana Allah sementara mengabulkan doanya. Nah, oleh karena itu ketika kita memintakan, memohonkan doa kepada orang lain juga harus dengan sungguh-sungguh, dengan yakin orang tersebut orang yang terkabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Seperti kita katakan tadi, Lailatul Ijabah, malam ini dikatakan Lailatul Ijabah karena malam ini termasuk malam yang dikabulkan doanya seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ada lima malam yang mulia yang di malam-malam itu Allah mengabulkan doa hamba-hambanya yang tidak lain adalah malam Idul Adha, malam Idul Fitri, ya, malam juga awal Lailah min Rajab, malam pertama Rajab itu yang sudah lewat kemarin. Dan malam juga Lailatul Nisf min Dan malam Lailatul Qadar. Ada lima malam yang mulia-mulia yang semuanya kalau hamba-hamba Allah berdoa di malam-malam tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala <laughs> doa mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah oleh mereka nama daripada malam ini termasuk namanya adalah Lailatul Ija Ijabah. Dikatakan juga malam ini adalah Lailatul Itik. Ya, dikatakan juga malam ini Lailatul Itik, hari kebebasan atau malam kebebasan. Maksudnya apa? Malam kebebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala menghapus sebagian hamba-hambanya. Yang dihapus berarti mereka orang-orang yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit, banyak. Rasulullah SAW bercerita kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Suatu waktu katanya Rasulullah, "Ya Aisyah, aku didatangi Jibril dan waktu itu malam Lailatul Nisfi min Sa'ban." Jibril memberikan kabar gembira. Ya, mengatakan bahasanya malam itu adalah malam yang mulia, malam penuh dengan keutamaan, penuh dengan kebaikan dan ketahuilah wahai Muhammad termasuk keutamaan di malam itu adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan umat-umatmu, hamba-hambamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala sebanyak rambut atau bulu yang ada di kambing yang dimiliki oleh kabilah Bani Kalab. Jadi kabilah besar di kabilah bangsa Arab namanya Bani Kalab, mereka punya kambing banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala sebanyak bulu yang ada di kambing mereka. Sedikit atau banyak? Ya, tentunya betul-betul sangat banyak. Ya, termasuk mudah-mudahan kita semoga dihapus nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penghuni neraka, daripada orang-orang yang pernah masuk neraka. Nauzubillahi Amin ya Robbal alamin. Ini dinamakan Lailatul Itik. Ya, dinamakan Lailatul Itik. Ada lagi dinamakan Lailatul Hufron. Malam pengampunan. Dikatakan Lailatul Hufron malam pengampunan kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di saat ini juga mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya bagi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang diinginkan? Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Berarti ada yang tidak diinginkan? Ada. Nah, itu yang tidak diinginkan ada berapa golongan, ada berapa sifat, ada berapa kelompok. Di antaranya adalah musahin. Musahin ini yang punya rasa sifat dendam, sifat permusuhan kepada yang lainnya. Ya musuh dengan yang lainnya, dendam dengan yang lainnya. Ini musahin. Ya, makanya mereka doanya Allah maufirlana wali ikhwalina alladina sabakuna bil iman wala taj'al fi gulubina hillan ladina amanu rabbana innaka nah, hillan wala taj'al fi gulubina hillan ini hikdon permusuhan dendam hawas ya kepada orang lain marah hati-hati ini penyakit hati kalau kalian punya sifat dendam kepada orang lain marah kepada orang lain ilmu sulit akan masuk kalau mas tidak barokah. Ya, sama seperti kalau gelas isinya kotor, dimasukkan apapun akan menjadi kotor. Walaupun dimasukkan susu yang segar, susu yang putih akan menjadi kotor. Ilmu pun yang bersih, ilmu pun yang putih, tapi kalau dimasukkan ke dalam hati yang kotor akan menjadi kotor. Artinya tidak baro. Ada dendam, permusuhan kepada yang sesama muslim. Ya, Ingat bahwasanya dikatakan orang Islam la yahilu lil mu'min an yahjura ahahu fawqa salas. Ya faman faman fa'ala dzalika famata dakhala nar. Ya au kama qol. Barang siapa yang ada permusuhan lebih dari tiga hari meninggal sebelum ada saling memaafkan maka dikatakan takut nar oleh Rasulullah SAW akan masuk neraka. Ya, ini termasuk yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi siapa? biwalidain. Ya, tadi kan sama ustazah sudah dipesan diwasiatkan ketika kalian pulang untuk berbakti kepada orang tua kalian semuanya. Ya, umpung-umpung masih ada orang tua kalian di rumah ketika kalian pulang, ya, kesempatan untuk berbakti. Ridallah fi ridal walidain wa sahatullah fi sahati walidain. Ya, kalau kalian berbakti kepada orang tua enak, dijamin Allah memeridai kalian semuanya. Tapi sebaliknya kalau kalian tidak meridai orang tua, membuat murka orang tua, kalian pun dengan ibadah apapun tidak akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya betul-betul sangat beruntung yang masih punya orang tua, dia bisa berbakti kepada orang tuanya dengan melayaninya, ya dengan berkhidmah kepadanya, dengan memijatnya atau dengan yang lainnya. Yang penting menyenangkan hatinya, mendapatkan ridha ridhonya. Itu yang penting. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu man ahdana walide faqad ahqahuma. Ya jangan memukul. Jangan menggertak, membuat susah orang tua itu sudah durhaka kepada orang tua. Jadi membuat susah hati orang tua itu sudah dianggap durhaka kepada orang tua. Jadi yang masih membuat marah kedua orang tuanya, hendaknya minta maaf, meminta ridhonya kepada orang tua, khususnya di malam ini. Tidak apa-apa. Karena malam ini, ya malam ketentuan Allah memberi ampunan. Kalau malam ini ditutup, dan kalian belum ada maaf dari orang yang didolimi, baik orang tua atau yang lainnya, berarti kalian tetap dosa itu akan lengket. Nah, oleh karena itu, umpung-umpung masih ada malam ini yang dibuka oleh pintu selebar-lebarnya untuk dimaafkan oleh Allah SWT dosa kita, maka kita saling memaafkan. Satu yang lainnya, dengan orang tua, dengan yang lainnya juga, saling maafkan. Dan yang mau dimintai maaf pun jangan ya betul jangan merasa berat untuk memberikan karena bagi yang memberikan maaf akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa liman afa fa ajruhu Allah. Dikatakan barang siapa yang beri maaf, maka akan ditanggung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kalau ente tidak memberi maaf, belum tentu ente dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan memberi maaf akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Biasa memberikan maaf kepada manusia lainnya, maka Allah pun juga beri maaf kepada kesalahannya di hari kia, kiamat. Kalau kita enggan memberi maaf, Allah pun juga enggan memaafkan kita di hari kia, kiamat. Oleh karena itu, termasuk dianjurkan saling meminta maaf di malam Lailatul Nisih min Sa'ban khususnya kepada kedua orang tua ya kedua orang tua yang masih ada yang bagi yang tidak ada pun sebenarnya jangan ya berarti tidak ada kesempatan untuk berbakti ya tetap ada yaitu apa dengan doa Rasulullah mengatakan kepada seseorang yang bertanya hal ya min biri abawaya syai' abruhuma bihi ba'da mautihima qala na'am Ya Rasulullah, apakah ada ya tersisa satu amalan yang aku dengan amalan tersebut dianggap atau bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, padahal kedua orang tua anak sudah meninggal dunia? Ada apa anda? Katanya Rasulullah, ada. Apa itu? As-salatu alaihima. Salat bermakna doa, yaitu mendoakan keduanya. Kalau sudah meninggal atau salah satunya, pastinya doakan kedua orang tuanya. Ya, doakan mudah-mudahan diberi balasan surga, diselamatkan daripada api neraka, dijadikan kuburannya Rasulullah min Riyadil Jannah dan seterusnya seterusnya. Ya, terus apa lagi katanya Rasulullah? Wal istighfar lahuma. Kemudian juga memberikan atau istighfar, beristighfar, memberikan memohonkan maaf, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita baca Rabbi firli wali walidai warhamhuma kama rabbayani. Nah, itu termasuk siho istighfar, kita memintakan ampunan. Kalau kita tidak mempunyai orang tua atau salah satunya, dengan membacakan istighfar kita dianggap juga berbakti kepada kedua orang tua. Wa infat ahadihima dan juga melaksanakan pesan-pesannya atau wasiat-wasiatnya. Di masa hidupnya mungkin pesan begini, pesan begitu, wasiat ini dan itu, maka termasuk berbakti kepada keduanya. Jika mereka meninggal dunia, kita laksanakan pesannya, kita laksanakan perintahnya, kita laksanakan wasiat wasiatnya. Dua ikhra wa silaturahim allati la tusal illa bihima dan juga menyambung tali silaturahmi sanak keluarga family yang tidak nyambung kepada mereka semuanya kecuali dengan perantara orang tua paman kita bibi kita kita tidak ada ikatan keluarga dengan mereka kecuali karena sebab orang kalau tidak ada orang tua kita tidak ada ikatan tidak ada hubungan ya, kita ada hubungan dengan mereka karena orang tua nah, siapapun yang mempunyai hubungan dengan kita karena orang tua ya tetap kita sambung jangan kita pu putus walaupun mereka memutus tetap kita menyam menyambung ini termasuk berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya mereka berdua atau yang terakhir juga ikram hima menghormati daripada sahabat-sahabat kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup pastinya dia mempunyai sahabat mempunyai teman mempunyai tetangga yang hubungannya baik dengan orang tua ya maka di saat itulah ketika meninggal orang tuanya, dia sambung sahabat-sahabatnya. Ya, tetap diziarahi, tetap ada hubungan yang baik. Jangan putus hubungan dengan sahabat-sahabat orang tua. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah suatu waktu mengendarai kendaraan, mengendarai kudanya yang gagah, ya berpakaian dengan pakaian yang rapi, kemudian berjalan di jalanan di Madinah Al-Munawwarah. Di jalanan itu suatu waktu ketika itu melihat orang tua. Orang tua sudah maka ketika dilihat orang tua tersebut tahu-tahu bersegera langsung turun dari kudanya dan dia mencium tangannya kemudian juga memberikan imamahnya ini ya memberikan imamah yang dia pakai ketika itu imamah kan kebesarannya dipakaikan di kepala orang tua tersebut sehingga orangnya merasa heran bin Abdullah bin Umar menghormatinya seperti itu padahal orang tua biasa dikenal oleh mereka ketika ditanya siapa itu maka Sayyidina Abdullah bin Umar ini punya hubungan baik dengan ayah saya, Sayyidina Umar bin Khattab. Maka karena dia sahabat ayah saya, menghormatinya, memuliakannya seperti aku memuliakan orang tuaku ketika aku masih ketika orang tuaku hidup. Nah, ini juga termasuk berbakti kepada orang tua, tetap berbuat baik, ya, tetap menyambung kepada sahabat-sahabat orang tua kalau walaupun sudah meninggal dunia. Dunia. Alhamdulillah dan kita terakhir Ya, kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya di malam ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dibersihkan hati kita dari segala penyakit, dibersihkan hati kita dari segala dari segala sifat-sifat yang keji dan mudah-mudahan hati kita diberikan uh, disambungkan kepada Rasulullah SAW diberikan ta'aluk dengan Rasulullah SAW dan diberikan iman yang kuat diberikan Islam yang kuat dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat ilmu yang barokah ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang membanggakan hati Rasulullah SAW ilmu yang membanggakan guru-guru kita orang tua kita ilmu yang betul-betul kita membawa menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan akhirat dan mudah-mudahan kita panjang umur, namun kita panjang umur dalam keadaan sehat, walafiat, tidak ada penyakit, tidak ada musibah, ya baik itu musibah dinia ataupun musibah duniawiya dan mudah-mudahan kita dalam keadaan rizki kita lancar, rizki kita luas rizki yang hisir dan rizki yang manawi dan memudahkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah meninggal dalam keadaan baik dimin meninggal dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Rasulullah sallallahu dan mudah-mudahan kita di hari kiamat nanti, di hari yang mengerikan, di hari yang mengkhawatirkan, kita diberi keamanan, diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan, diputihkan wajah kita oleh Allah Subhanahu wa taala di saat di situ wajah orang-orang menjadi hitam dan diberikan keamanan di saat orang-orang lain takut dan khawatir dan diberikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya dan dibebaskan dari nerakanya dan azabnya. Mudah-mudahan diberikan kenikmatan men, uh, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang kepada wajah Rasulullah saw, berkumpul bersama Rasulullah SAW, berkumpul bersama nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu laduni ilmu ilmu yang uh, ilmu yang banyak tanpa kita pelajari ilmu yang mendirikan ke <coughs> ilmu yang kita eh, dengannya mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah SAW, ilmu dengannya kita bisa mengamalkan ibadah, ilmu dengannya kita bisa menghindar daripada segala kejelekan, segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya kunniya salihah jami'a li khair dunya wal akhirah, ala niyatina wa niyatil usada wa niyatil walida wa ala niyati wa masyayikhina ولنية والدين والدكم يأتي سلف صالح وكلية جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة